Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Kau muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Kita hidup di dunia untuk diuji. Kita hidup di dunia untuk menghadapi fitnah demi fitnah. Allah berfirman, Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji? Maka ikhwan bidin Allah Subhanahu wa taala خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا Allah menciptakan kehidupan Allah menciptakan kematian untuk memuji kalian kata Siapa di antara kalian yang ahsanu amala siapa yang amalannya paling baik yang paling lurus. Siapa di antara kita yang amalannya paling mencocoki sunnah maka kaum ini tidak jumlah yang berbahaya. Tidak ada kata lain kecuali kalimat sabar. Sabar menghadapi ujian, sabar menghadapi berbagai macam problem kehidupan, sabar menghadapi kematian, sabar menghadapi berbagai macam al Secara bahasa maknanya adalah menahan diri Menahan diri dalam posisinya tidak bergeser Tidak berubah Tidak berganti Dan itu makna sabar Maka Al-Qabru hafzul nafsi anil jadari Wa tashakki Yang namanya sabar adalah menahan diri Untuk tidak mengeluh menahan diri untuk tidak mengatakan kalimat-kalimat ungkapan tidak terima dengan apa yang Allah takdirkan. Karena semua yang Allah takdirkan adalah hikmah. Semua yang Allah takdirkan adalah untuk sesuatu hikmah yang Allah tahu. Dan sebagai ujian bagi kaum muslimin, kadang diuji dengan kebaikan, kadang diuji dengan kejelekan. Kadang diuji dengan keberhasilan, kadang diuji dengan kegagalan kadang diuji dengan kehidupan dan kadang diuji-uji dengan kematian. Maka sabar adalah untuk tetap di atas syariat. Yang namanya sabar untuk tetap di atas sunnah walaupun sebesar apapun musibah yang menimpa kita. Walaupun badai topan menghadang di hadapan kita, kita tetap di atas tauhid, kita tetap di atas sunnah, kita tetap di atas syariah, maka yang namanya sabar adalah untuk tetap taat, tidak bermaksud. Yang namanya sabar adalah tetap di atas sunnah, tidak bergeser ke dalam bid'ah. Yang namanya sabar adalah tetap di atas tauhid dan jangan sekali-kali lepas dari tauhid. Oh, muslimin yang sabar memang banyak ungkapan-ungkapan para ulama tentang sabar yang kelihatannya berbeda-beda Dikatakan oleh Al-Junaid rahimahullah bahwa yang namanya sabar adalah tajarru'ul marah min ghairi ta'abbus. Yang namanya sabar adalah menenggak sesuatu yang pahit dalam keadaan bukan tidak berubah. Allah Bahasa ungkapan beliau sangat bagusnya, sangat manis. Orang ketika meminum sesuatu yang pahit, terlihat wajahnya berubah mukanya tak ta'abbus tetapi yang namanya sabar ketika dia menelan pil pahit dia dalam keadaan mukanya tidak berubah ucapannya tidak berubah bahkan beberapa ulama ketika dia menyampaikan ilmu di tengah-tengah majlisnya tiba-tiba datang seseorang membisikkan di telinga dia menyatakan nah kemudian melanjutkan kepada Orang yang karena adalah anaknya meninggal dunia. Dia melanjutkan sampai selesai, itu dia kembali. Demikian pula sahabiyah yang kehilangan anaknya. Suaminya datang bagaimana anak anak kita dalam keadaan kesusahan. Dan dipakai, diberi makan, diberi minum, sampai dia sudah dalam keadaan hilang dalam dia bertanya, wahai suami, bagaimana kalau ada seseorang yang dipinjamkan sesuatu, kemudian pemiliknya ingin mengambilnya kembali? Apakah boleh dia melarangnya? Apakah boleh dia menolaknya? Tidak boleh, Atau suami. Tidak bisa. Itu miliknya. Dia tidak bisa menahannya. Kembalikan. Wahai suami, anakmu sudah diambil oleh pemiliknya pedih. Agak marah datang pada Rasulullah menceritakan kejadian. Maka Rasulullah bertanya, apakah malam itu terjadi? Maksudnya gimana? Nah kami ya Rasulullah, dalam keadaan aku sudah kotor, dalam keadaan aku sudah juru, dia baru menceritakan tentang kematian anakku. Karena Rasulullah SAW semoga Allah berikan berkah pada malam dan benar-benar barakah melahirkan seorang anak yang soleh yang dinamakan oleh Rasulullah SAW dan ditahdik oleh Rasulullah SAW. Allah. Apa dikatakan oleh beliau? Tadarru'ul maghara bighairi ta'abbus. Menelan sesuatu yang baik dengan muka tidak perlu. Padahal hati tersayat, hati menangis. Air mata kadang mengalir. Tetapi dia tidak menjadi? Tetapi dia tidak marah. Tetapi dia tidak marah kepada takdir. Tetapi dia tidak berubah dari sunnah. Rasulullah SAW dia ketika anaknya meninggal. Yang pertama ini orang ini. Lihat saya mata di pipinya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, mana? Apa Artinya, mereka mengira tidak boleh menangis. Apa Dikatakan, hadihi rahmah Ini adalah kasih sayang. Ini adalah kasih sayang. Sungguh wahai Ibrahim, aku sedih kehilangan engkau. Dan dia katakan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dengan kalimat yang sangat Innal innal ain tajma wal qulub takhsha tahzan. ولا أقول إلا حق masa bisa berlinang air mata hati sedih tetapi mulut tidak mengucapkan kecuali ma yarda rabbuna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah jangan terucapkan kalimat lain kalimat Jangan terus kalimat lain kalimat keikhlasan, menerima apa yang Allah takdirkan. Innal um wal hayat adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Maka jadikanlah itu sebagai ujian dan berupayalah untuk istiqamah dan menerima keputusan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar adalah menahan diri untuk tidak mengeluh, tidak marah, tidak memukul-mukul pipinya, tidak merobek-robek pakaiannya, tidak menjambak-jambak rambutnya, dan tidak marah baik-baik. Wahai dan hakikat sabar ada khulqun fadil min akhlaqin nafs yamtani' ma'a hadha fi'lu ma hakikat sabar adalah akhlak yang baik yang ada dalam jiwa yang dengan akhlak tersebut dia terhalang untuk berbuat apapun yang jelek itu sabar Berarti sabar adalah untuk dia tetap dalam keadaan yang baik, tetap dalam ketaatan kepada Allah, tetap di dalam sunnah nabawiyah dan tidak keluar dari itu. Kaum muslimin yang saya hormati. Khulukun fadil, yang baik. Yang menyebabkan dia terhalang tidak berbuat hal-hal yang jelek, tidak berbicara hal-hal yang jelek, tidak berkata, tidak hal-hal yang jelek, tidak mengeluh, muslimin yang sama. Zinnun rahimahullah juga mendefinisikan tentang sabar. Qala as-sabr tadarun 'anil mukhalafat. Yang namanya sabar adalah menjauh dari penyimpangan-penyimpangan. Yang namanya sabar adalah menjauh dari kesalahan-kesalahan. Wasukun 'inda jar'il qasas al-bariyah dan tetap tenang tenteram ketika meminum pahitnya musibah. Ketika merenggut pahitnya musibah, dia tetap dalam keadaan syukur, tetap dalam keadaan tenang, tidak emosi, tidak marah, tidak melampaui batas. Muslimin yang sahabat. Satu lagi, ucapan kita tidak mengeluh, tidak mengeluh adalah tidak mengeluh pada manusia tidak mengeluh kepada makhluk adapun mengaji kepada Allah Subhanahu wa taala maka itu tidak mengurangi sabar bahkan itu sabar yang hakiki dia mengaju kepada Allah Subhanahu wa taala dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala ya Rabbi ya Rabbi aku ditimpa musibah Aku dilimpah kejelekan, aku begini, aku begitu. Dan itu tidak mengurangi kesabaran. Bahkan itu menyempurnakan kesabaran. Bahkan para ulama memiliki ucapan yang sangat bagus. Seakan-akan ucapan itu adalah pepatah yang sangat indah. Qala as-sabr ma'allahi wafa was-sabr 'anillahi jafa. Sabar bersama Allah adalah wafa. Tetapi sabar dari Allah adalah jafat. Wafat itu menepati. Sedangkan jafat itu kering, kaku, jenuh. Sabar bersama Allah itu wafat. Tetapi sabar anillah adalah jafat. Apa itu perbedaan keduanya? Sangat jauh berbeda. Adapun sabar bersama Allah, dia tidak mengeluh pada manusia dia tidak mengucapkan kalimat-kalimat jelek di mulutnya dan dia hanya menyatakan kepada Allah ya Allah sesungguhnya aku sedih kehilangan bulan seperti ucapan Rasulullah inna firaqaka ya Ibrahim la mahzunu sungguh perpisahan dengan engkau ya Ibrahim la mahzunu sungguh menyedihkan diakui bahwa itu adalah menyedihkan Qul inna Allah para anbiya salawatullahi wa salamu alaihim semoga memberikan salam pada mereka mengadukan kesusahannya kepada Allah mengeluhkan urusan-urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ketika terusir dari Mekah ke Taif dari Taif pun tidak diterima oleh mereka dengan dilempari dengan batu tidak dimaki dan diusir oleh mereka berdarah kakinya Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Maka beliau hanya berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ashku ilaika wahda quwwati wa qillati hayati hilati wa hawati 'ala nas Ya Allah, aku mengajukan lemahnya aku dan kurangnya kemampuanku dan terhinanya aku di tengah-tengah manusia. Tetapi beliau menyatakan di akhirnya, "Illam yakun bika ghadabun alayya pada ubali." Tetapi ya Allah, kalau engkau tidak marah kepada aku tidak peduli. Artinya perkara-perkara yang jelek tadi yang menimpa Rasulullah SAW, dhafa quwwati wa qillat haylati وهوان على الناس apakah perkara perkara ini kami temukan engkau ya Allah aku khawatir kalau engkau marah kepadaku aku demikian demikian demikian tetapi kalau engkau tidak marah kepadaku aku tidak peduli yang penting Allah tidak marah kepadaku yang penting Allah tetap ridha demikian pula Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala Yaqub alaihi bapak para anbiya innama ashku basli wa huzni ilmu. ketika kehilangan anak kesayangannya ketika dia menduga dengan sekian banyak praduga dia menangis dan itu rahmat wajar menangis tetapi tidak merapat dan tidak menjadi dan kemudian beliau menyatakan alaihi salam innama ashku Basi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku mengadu, mengeluhkan kesusahanku, kesedihanku kepada Allah. Dan bersama ucapan beliau yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Wasaful Jamil. Ucapan Yaqub alaihi salam. Wasaful Jamil Sabar itu indah. Sabar itu indah. Wa qala Ayyub alaihi salam. Dan tidak jauh kisahnya dari kita. Bagaimana Allah berikan ujian demi ujian pada dirinya, pada anak-anaknya, pada keluarganya, pada hartanya. Pada dirinya ditimpa sakit yang berkepanjangan. Anak-anaknya terkena musibah dan mereka semua meninggal dunia istrinya tidak mampu untuk sabar bersamanya dan meninggalkannya. Sampai dia menyatakan sungguh, aku akan pukul dia nanti kalau aku sembuh dengan seratus kali kampungan. Seratus kali pukul. Apa yang diucapkan ya ini? Ini masjidnya, wa anta arhamur Ya Allah, Aku ditimpa bur, aku ditimpa kejelekan-kejelekan wa anta arhamur rahimin. Aku ditimpa kejelekan-kejelekan dan engkau maha pengasih, maha penyayang. Tetap husnuzan kepada Allah. Tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita dan sebagian kaum muslimin baru ditimpa sedikit musibah. Syekh sedikit musibah sudah menurut dengan berbagai macam keluhan, sudah menuduh dengan tuduhan-tuduhan jelek kepada Allah. Allah tidak sayang kepada aku. Allah tidak memperhatikan aku. Allah begini dan Allah begitu. Astagfirullah. Astagfirullah. Ayub alaihi salam menyatakan ini yang yadur wa anta rahmur rahimin Ya Allah aku tertimpa kejelekan-kejelekan dan anta rahmur rahimin Musa alaihi salam juga tertimpa musibah Karena ujian akan pasti datang kepada setiap manusia sesuai dengan keimanan keimanannya. Kata Musa alaihissalam menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Ya Allah, sungguh aku terhadap apa yang kau turunkan kepadaku dari kebaikan-kebaikan aku sangat membutuhkannya. Meminta jalan keluar, meminta jalan keluar dari kesusahannya. Lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, terhadap apa yang kau turunkan aku sangat menginginkan. Sangat membutuhkan, sangat memerlukan. Katakan Musa alaihissalam. Ibrahim alaihissalam sudah menasehati kaumnya, sudah memperingatkan kaumnya, sudah menyatakan dengan hujah-hujah, dengan bukti-bukti. Tetapi tidak ada yang mau mengikutinya. Ibrahim alaihissalam tidak memiliki pengikut kecuali anak. Itu pun ketika dia meminta kepada Allah memohon agar memiliki seorang yang bisa meneruskannya. Karena itu tetapi beliau mengucapkan Rabbi innahunna yang mereka alami kepada Allah. Dan itu menambah kesempurnaan mereka, menambah kesabaran mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyemangati. Ini masanya dulu wa anta arhamur rahim. Apa kata Allah? Fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham. Ini Allah sebutkan kepada Nabi Yunus alaihi Ketika di dalam ikan yang sudah sebagian kita pasti akan mengatakan ah, tidak ada jalan keluar sudah di dalam ikan paus sudah di dalam lautan seberapa kemungkinan selamat bukan dari itu tapi Yunus ada di sana menyatakan la ilaha illa an subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa subhanaka maha suci Inni kuntu minal zalimin Inni kuntu minal zalimin Ya Allah aku memang zalim Mengakui di hadapan Allah Bahwa musibah-musibah yang menimpanya Adalah karena kesalahan kita sendiri Mengakui di hadapan Allah Bahwa kesusahannya adalah akibat dosa-dosa kita sendiri La ilaha illa an Subhanak ini kuntu minal zalimin. Sungguh aku memang orang yang zalim. Aku yang pantas ditimpa musibah. Tidak menyalahkan Allah, tapi menyalahkan dirinya. Ini kuntu minal zalimin. Dan jangan sekali-kali ada seorang yang mengatakan lebih baik dari Yunus dari Kalau Penuhnya azab artinya kita lebih zalim. Lebih jelek jauh di bawah Yunus alaihi salam. Mengapa kita tidak menyatakan pada Allah ketika diterima musibah Ini kuntu minal zalimin Aku memang zalim ya Allah Aku memang zalim Astagfirullah Astagfirullah ya Allah قل من عزكم الله نقول تعالى يوفقنا إلى الصبر إلى مهارة الله سبحانه وتعالى أن يهدي رواية المسلمين جميعا إلى سواء السبيل وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله عباد الله ومسلمين سيجب المصائب sabar merupakan inti agama sabar merupakan inti keimanan Dan yang namanya sabar berkait dengan semua perintah dan larangan. Ketika ada perintah-perintah, kita tetap di atas ketaatan dan Tetapi ketika kita terbawa oleh hawa nafsu, kemudian meninggalkan ketaatan, berarti dia tidak Demikian pula larangan-larangan. Ketika dia mengetahui itu bilang dan dia tetap berpegang dengan larangan itu dan dia berhati-hati tidak mengerjakan yang dilarang oleh Allah maka dia dalam keadaan sama tetapi ketika dia kalah dengan hawa nafsunya dan melakukan yang haram maka ketika itu dia tidak sama itu salah satu jenis kesalahan yang kedua bahwa Allah memberikan berita-berita dalam Quran dan juga melalui lisan Rasulnya dalam sunnah-sunnah yang sahih. Dan berita itu hak dan pasti. Kadang-kadang kita diuji oleh Allah SWT. Dan kemudian menagih janji Allah mana katanya akan diberi jalan keluar. Mana katanya akan dikabulkan. Ini orang tidak sabar. Siapa yang sabar kalau begitu? Yang dia yakin dengan berita tadi dalam keadaan dia tidak terburu-buru. Setiap doa akan digabungkan kecuali mereka-mereka yang tidak sabar. Yang istijal terburu-buru. Siapa itu? Mereka yang berkata, aku sudah berdoa tetapi tidak dikabulkan. Mengapa dia memutuskan tidak dikabulkan? Barangkali besok akan dikabulkan. Atau lusa, atau bulan depan, atau tahun depan. Dia sudah menyimpulkan sendiri dalam keadaan dia tidak tahu. Mungkin Allah akan memberikannya suatu saat yang lebih tepat. Bahwa Alhamdulillah, rahim. Maka dia semua. Ingat bahwa Allah rahim. Ya Allah, aku bersumpah. Berikan jalan keluar وأنت أرحم الراحمين Jangan lupa Wallahu Arham Rahim Sehingga kita tidak suruh suami Dan itu yang kedua Yang pertama Allah katakan Fasbir li hukmi rabbik Sabarlah terhadap hukum Rabbu Wala tutik minhum adiman au jabura Sabarlah terhadap hukum-hukum Allah Ini halal, ini haram, ini wajib Pegang Rabbu Wala tuti minhum asiman atau kafura. Jangan taati orang kafir, jangan taati ahli maksiat. Jangan ikuti mereka. Tetap sabar di atas hukum Allah. Yang kedua, Allah berfirman, "Wasbir inna wa'dallahi haqq." Wasbir inna wa'dallahi haqq. Sabar. Sesungguhnya janji Allah pasti benar. Sabarlah, sesungguhnya janji Allah pasti akan datang. Yang ketiga, Fasbir ala ma yakuluna jamila Sabar atas apa yang mereka ucapkan Yang namanya seorang berjalan di atas sunnah, di atas tauhid pasti akan mendapatkan semua ucapan, cercaan dari belakang mereka. Menghadapi fitnah, fitnah kan juga ada Dan yang keempat, Wasbir, wasbir ala ma asaba Sabar atas yang menimpa engkau.